Salawat beserta salam Semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah melengkapi pembahasan kita yang telah kita mulai beberapa minggu yang lalu tentang keadaan pelaku-pelaku maksiat atau beberapa pelaku-pelaku maksiat setelah kematian. Pada malam hari ini kita akan bacakan beberapa pelaku-pelaku maksiat yang lain yang keadaan mereka diceritakan di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW setelah kematian. Pelaku maksiat selanjutnya yaitu orang-orang yang minum dengan menggunakan bejana dari emas dan perak atau perak. Ini adalah merupakan simbol-simbol atau perbuatan-perbuatan kibir, sombongan yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya tidak menyukai hamba-hambanya yang memiliki sifat sombong. Karena sebagai seorang manusia tidak ada yang pantas untuk kita sombongkan ketika kita mengetahui asal usul kita dan kemana kita akan dikembalikan. Akan tapi kadang-kadang sebahagian manusia tidak sadar dan selalu memupuk sifat-sifat sombong tersebut di dalam hatinya. di antara bentuk-bentuk atau cara-cara mereka mengungkapkan, mengekspresikan kesombongan tersebut adalah dengan menampakkan kekayaan-kekayaan, kemewahan-kemewahan yang mereka miliki. Seperti minum dengan menggunakan bejana baik dari emas ataupun perak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang-orang yang minum dengan menggunakan bejana emas dan perak. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Alladhi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam hadis muttafaqun alaih atau di dalam riwayat muslim innal ladhi ya'kulu aw yashrabu fi aniyatil fiddati wadh-dhahab yang tadi yang disebutkan itu fiddah saja akan tapi di dalam riwayat muslim disebutkan bejana fitbah dan zahab bejana yang terbuat dari perak ataupun emas sungguhnya orang-orang yang minum dengan menggunakan bejana baik dari perak ataupun emas sesungguhnya ia telah menjerang api neraka jahanam di dalam perutnya hadis ini menceritakan bagaimana pedihnya siksaan yang akan dialami oleh orang-orang yang makan atau minum dengan menggunakan bejana dari emas dan perak ini. Maka bagi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir sudah semestinya lah kita untuk menghindari perbuatan-perbuatan demikian atau amalan-amalan demikian. Apalagi terkadang dia mengandung unsur tabdir. Kemudian pelaku maksiat selanjutnya yang diceritakan oleh pengarang kitab orang-orang yang melakukan aksi-aksi bunuh diri bunuh diri adalah merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Bunuh diri kadang-kadang dilakukan dengan alasan-alasan amaliatul istishhad untuk mencari mati syahid seperti yang dilakukan oleh sebahagian orang pada beberapa waktu yang lalu baik di negeri ini ataupun negara-negara lain. Kadang-kadang dilakukan juga karena tidak kuat mengandung atau menahan memikul beban penderitaan yang ia alami baik sakit atau malu yang tidak bisa ia sembunyikan sehingga kadang-kadang sebahagian orang melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Tidak lulus di dalam tes-tes yang dilaksanakan. Sebahagian siswa-siswi kadang-kadang melakukan atau berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Baik dengan memotong urat nadinya seperti yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu atau dengan meneguk racun, baygon dan lain sebagainya. Yang kesemua itu masuk di dalam kategori kategori bunuh diri. Dan ia adalah merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya apapun alasannya, apakah yang pertama ataupun yang kedua. Apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan atau apa yang dialami oleh pelaku-pelaku bunuh diri ini nanti di hari akhir atau setelah kematian. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda fihi." خالدا مخلدا فيها أبدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم khalidan mukhalladan fiha abada. Artinya barang siapa yang melemparkan dirinya dari atas gunung, bukit, kemudian dia tewas, maka ia akan masuk neraka dengan cara menerjunkan dirinya juga di hari akhir. Khalidan mukhalladan fiha abadan. Dia kekal di dalamnya. Dan barang siapa yang meneguk racun, meminum racun, maka racun yang ia minum itu akan berada di tangannya di hari akhir. Kemudian, kemudian ia akan meminumnya juga di neraka jahanam kekal di dalam di dalamnya selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi menusuk dirinya dengan besi sehingga menewaskan dirinya maka besi tersebut akan berada di tangannya di neraka jahanam dan ia menusuk perutnya dengan itu khalidan mukhalladan fiha abadan dan dia juga kekal di dalamnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim hadis ini menerangkan secara umum tentang hukum bunuh diri. Artinya apapun caranya di dalam membunuh diri yang dilakukan oleh seseorang maka ia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya di neraka jahanam seperti ia menyiksa dirinya di masa hidupnya di dunia. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala sebutkan tiga cara yang di, yang biasa dilakukan oleh orang di dalam membunuh diri atau melakukan aksi bunuh diri. Dan tapi itu tidak terbatas pada tiga macam cara itu saja. Yang penting selama ia melakukan perbuatan bunuh diri, maka ia termasuk di dalam hadis ini. Ia termasuk di antara orang-orang yang diancam dengan api neraka dan akan disiksa di dalamnya sebagaimana ia menyiksa dirinya di masa hidupnya di dunia. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menambahkan, "Allazi yahnuq nafsahu yahnuquha finnar, wallazi yat'anuha yat'anuhu finnar." Barang siapa yang mencekik dirinya, maka ia juga akan mencekiknya di hari di hari akhir, di neraka jahanam. Dan barang siapa yang menusuk dirinya, maka ia akan menusuknya juga di neraka jahanam. Kesemua hadis baik yang oleh Bukhari dan Muslim atau yang lafaz tambahan dari Bukhari tadi menunjukkan bahwasanya pelaku-pelaku bunuh diri, aksi-aksi bunuh diri adalah orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka jahanam. Ini saja muncul pertanyaan, apakah maksud atau apa makna dari kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalidan mukhalladan fiha abadan. Ia kekal di dalamnya. Apakah ini bermakna dia kekal selama-lamanya di dalam neraka jahanam dan tidak keluar sama sekali dari neraka jahanam atau ia bermakna lain. Sebagian para ulama ketika berbicara tentang hadis-hadis seperti ini atau secara umum hadis-hadis yang mengancam pelaku-pelaku maksiat dengan neraka jahanam kemudian menyebutkan dan khalidan dan fiha menjelaskan selama dia muslim dan tidak kufur atau tidak keluar dari Islam maka maksud dari kata-kata tersebut adalah untuk menjelaskan betapa lamanya atau menjelaskan menerangkan lamanya pelaku-pelaku maksiat tersebut disiksa di dalam neraka jahanam. Ia tidak bermakna sekali selama dia adalah muslim dan tidak keluar dari Islam. Akan tetapi kalau seandainya dia keluar dari Islam atau apabila dia meyakini bahwasanya perbuatan tersebut halal dilakukan sementara Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya, maka barulah ia bermakna kekal kekal selama-lamanya. Kalau seandainya ia meyakini bahwasanya perbuatan-perbuatan yang diancam tersebut baik bunuh diri ataupun perbuatan-perbuatan lain yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka jahanam mereka yakini bahwasanya halal hukumnya untuk melakukan itu maka barulah mereka dinyatakan kekal di dalam di dalam neraka jahanam atau dinyatakan kufur apabila hadis yang mengatakan kufur seperti sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun mencela seorang muslim hukumnya fasik dan membunuhnya kafir apakah makna ketika seorang muslim membunuh muslim yang lain kemudian dinyatakan kafir langsung keluar dari Islam hadis-hadis yang semacam ini dijelaskan oleh para ulama kalau seandainya atau selama dia belum keluar dari Islam maka makna dari kufur tersebut adalah kufur kecil. Dan tapi kalau seandainya dia sudah keluar dari Islam atau dia meyakini bahwasanya perbuatan yang dia lakukan itu adalah halal, membunuh itu adalah halal, wa qitaluhu kufur. Dia meyakini bahwasanya membunuh itu halal, maka barulah kufur yang disebutkan di dalam ayat tersebut, hadis tersebut bermakna kufur besar itu keluar dari Islam dan dia pun akhirnya kekal di dalam neraka jahanam. Ini di antara hal-hal yang perlu dipahami oleh seorang muslim di dalam memahami hadis-hadis wa'id atau ayat-ayat dan hadis-hadis dari dalil yang menerangkan ancaman-ancaman pelaku-pelaku maksiat dengan neraka jahanam. Apa sebabnya ini perlu kita ketahui? Karena sebahagian orang ketika salah di dalam memahami ayat-ayat atau hadis-hadis yang berbicara tentang masalah akidah ini, tidak mustahil mereka dengan mudah atau gegabah mengkafirkan seorang muslim tanpa memahami makna atau maksud kata-kata kufur atau musyrik yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Dan itu terjadi. Dan salah satu sebab kenapa terjadinya aksi-aksi bunuh diri dengan tujuan untuk mencari mati syahid adalah karena kesalahpahaman sebagian kaum muslimin di dalam memahami ayat-ayat atau hadis-hadis tadi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an misalnya Amal lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Ketika dia melihat para penguasa tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka berhukum dengan hukum manusia atau buatan manusia, maka dengan serta merta mereka menghukumi pemerintah-pemerintah atau penguasa-penguasa tersebut adalah orang-orang yang kafir dan halal darahnya. Sehingga terjadilah aksi-aksi bom bunuh diri atau pengkafiran penguasa, kemudian dihalalkan darah mereka dan semacamnya. Ini semua terjadi sekali lagi akibat kesalahpahaman sebahagian orang di dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah yang berbicara tentang masalah kufur atau wa'id, ancaman-ancaman dengan neraka jahanam. Pelaku maksiat yang lain yang diceritakan oleh pengarang kitab keadaan mereka setelah kematian yaitu orang-orang yang makan harta-harta anak yatim atau menguasai mengambil harta-harta anak yatim dengan zulm dengan perbuatan zalim atau cara yang zalim Artinya ada cara yang tidak zalim. Apabila seorang memakan harta anak yatim, ia diperbolehkan untuk makannya. Dan itu tidak termasuk dalam ancaman yang disebutkan di dalam ayat ini. Sebelum kita lanjutkan, siapa tahu kapan seseorang diizinkan untuk makan makan harta anak yatim. Nah. Dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala jelaskan Wabdalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum ولا تأكلوها إسرافا وبدارا ayakbaru dan janganlah kalian memakannya dengan berlebihan. Berarti kalau tidak berlebihan boleh. Kapan itu? Yaitu ketika seseorang mengurusi harta anak yatim yang ditinggal oleh orang tuanya. Ia urusi, ia kembangkan harta tersebut dia ya, kembangkan harta tersebut sehingga akhirnya berbuah, berkembang. Maka yang punya hak atau boleh untuk mengambil sedikit bahagian dari harta anak tersebut atas dasar upah yang telah upah pekerjaan yang telah ia kerjakan yaitu menjalankan mengembangkan harta anak tersebut akan tapi Allah Subhanahu wa taala ingatkan wala ta'kuluha israfan dan jangan makan berlebih-lebihan atau melampaui batas. Anak yatim adalah orang-orang yang patut untuk disantuni. Orang-orang yang patut untuk diberikan belas kasihan karena mereka adalah orang-orang yang ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasih itu ayah atau ibu maka sudah semestinya lah bagi seorang muslim untuk punya kepedulian kepada mereka dengan cara menyantuni mereka bukan malah dengan menzalimi mereka, memakan harta-harta atau hak-hak mereka. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang memakan harta anak yatim di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna ta'ira. Sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara zalim sungguhnya mereka telah makan di dalam perut mereka api neraka telah memakan api neraka ke dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir hadis ini atau ayat ini menjelaskan atau menerangkan tentang hukum memakan harta-harta anak yatim dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya atau tidak dibenarkan oleh Islam. maka jadi dikatakan yakuluna amwalal yatama zulma. Kaum muslimin rahimakumullah. Kembali kita kepada masalah anak yatim tadi atau kafalatul aitam mengasuh menyantuni anak-anak yatim adalah merupakan salah satu sifat yang terpuji dalam Islam dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadisnya ana wakabul yatim kahatain saya dengan orang-orang yang menyantuni mengasuh menjadi pengasuh bagi anak-anak yatim seperti kemudian beliau ibaratkan dengan dua jari dekat mereka akan dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari akhir para pengasuh-pengasuh anak yatim akan dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari akhir. Makanya tidak heran kita kalau seandainya melihat betapa banyak kaum muslimin yang peduli, yang memiliki kepedulian yang sangat tinggi untuk mengasuh, menyantuni anak-anak yatim, baik di negeri ini ataupun negeri-negeri yang lain. Lihatlah yayasan-yayasan sosial, muasasah-muasasah sosial yang didirikan betapa banyak mereka yang bergerak di bidang kafalatul aitam, memberikan santunan untuk mengasuh anak-anak yatim. Karena mereka tahu betapa luar biasanya pahala orang-orang yang mengasuh, yang menyantuni anak-anak yatim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk mau mengasuh atau memberikan santunan kepada anak-anak yatim dengan cara-cara sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kembali kita kepada orang-orang yang makan harta anak yatim, mereka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka jahanam. Mereka akan makan neraka api neraka ke dalam perutnya. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadisnya bahwasanya memakan harta anak yatim ini adalah merupakan salah satu bahagian dari dosa-dosa besar, dosa-dosa yang akan membinasakan seseorang. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian tujuh perkara tujuh dosa yang dapat menghancurkan, membinasakan kalian. Di antaranya wa aklu malil yatim yaitu makan harta anak-anak yatim. Keadaan pelaku-pelaku maksiat yang lain yang diceritakan keadaan mereka setelah kematian yaitu orang-orang yang menggosok atau mengambil tanah orang-orang lain dengan cara merubah tanda-tandanya atau patok-patok tanah. Pelosok perbuatan curang, mengambil hak orang lain adalah merupakan perbuatan maksiat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. nya Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tidak menyukai hamba-hambanya yang melakukan perbuatan ghasab. Mengambil hak orang lain. Mencuri. Dengan cara-cara apapun termasuk dengan merubah patok-patok tanah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Zaid radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zalama min al-ardi syai'an tuwiqahu min ardin barang siapa yang menzalimi sedikit ukuran tanah saja dari seorang maka Allah Subhanahu wa taala akan timpakan atau akan pikulkan atau akan lilitkan di dalam artian sebahagian para ulama Allah Subhanahu wa taala akan pikulkan atau bisa juga diartikan akan lilitkan ke lehernya yaitu Allah pikulkan juga dengan cara melilitkan tujuh bumi tujuh lapis bumi Allah Subhanahu wa taala akan pikulkan kepadanya atau akan lilitkan kepadanya tujuh lapis bumi Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man akhadha al ardi bi ghairi haqqi kutiba bihi yaumal qiyamah ila sab'i aradin Barang siapa yang mengambil sedikit saja sedikit saja dari ukuran tanah dengan cara yang tidak benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan pikulkan kepadanya di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan pikulkan kepadanya tujuh lapis bumi kepadanya di hari kiamat. Dan hadis-hadis yang berbicara tentang masalah ini sangat banyak. Pengarang kitab menukil beberapa riwayat yang lain yang kita mungkin tidak akan bacakan seluruhnya apa yang sudah sudah kita bacakan tadi mungkin sudah cukup rasanya untuk menjadi peringatan bagi kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan curang, perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ini. Pelaku maksiat yang lain yang dikerah yang dijelaskan oleh pengarang kitab keadaan mereka di hari akhir yaitu al-mutabarrijat wanita-wanita yang bertabarruk, bersolek, berdandan dengan cara yang tidak semestinya. Kata pengarang kitab, "Laqad jaa'a fi ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam an hal an-nisa' al-mutabarrijat yawm al-qiyamah annahunna yu'akharna wa yub'adna 'an dukhulil jannah." banyak atau telah datang keterangan dari Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keadaan wanita-wanita mutabarrijat yang bersolek dengan cara-cara yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya jelaskan keadaan mereka di hari kiamat bahwasanya mereka akan diakhirkan atau dijauhkan, disingkirkan sehingga tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis-hadis yang berbicara atau menjelaskan tentang apa yang telah kita sebutkan tadi, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Simfani min ahli nar lam arahuma." Dua golongan di dalam neraka jahanam yang aku belum melihat mereka. Salah satunya itu nisaun kasiyatun ariyatun mumilat ma'ilatun ru'usuhunna ka'aznimatil buh al-ma'ilah la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada sungguhnya ada dua golongan yang akan masuk ke dalam neraka jahanam yang aku belum melihat mereka salah satunya adalah wanita-wanita yang kasihat berpakaian akan tapi telanjang ariat mumilatun mailat melenggok-lenggok ru'usuhunna makil buh kepala mereka seperti apa bagian atas dari unta itu? Apa? Punuknya bahasanya. Iya. Seperti punuk unta, mereka tidak akan masuk ke dalam surga dan bahkan mereka tidak akan mencium baunya padahal bau surga tersebut tercium dari jarak yang sangat jauh nisaun kasiatun ariyat mereka lah wanita-wanita yang berpakaian akan tapi dianggap telanjang apa maksud dari kata-kata kasiatun ariyat ini Pengarang kita menjelaskan bahwasanya para ulama punya penafsiran tentang maksud dari kalimat tersebut. Ada beberapa penafsiran dari kalangan para ulama atau dari para ulama yang apabila kita lihat penafsiran itu tidak bertolak belakang atau bertentangan antara satu dan yang lain sama sekali. Inilah yang disebut dengan istilah tanawu, khilaf atau selisih pendapat yang hanya dalam bentuk variasi saja. Variasi di dalam menafsirkan, akan tapi dia tidak bertentangan antara satu dan yang lain. Penafsiran yang pertama, antakunal mar'atu kasiyah bid dunya li ghinaha wa kasrati ariyatun fil akhirah min tawab li'adamil amal salih fid dunya. Artinya bahwasanya mereka berpakaian di dunia karena mereka adalah orang-orang yang kaya dan memiliki banyak pakaian. Akan tapi mereka telanjang di akhirat dari pakaian karena tidak punya amal saleh sama sekali di dunia. Ini berkenaan dengan hadis lain yang menjelaskan kasih kasiatin dunia hari ariyatun fil akhirah. Betapa banyak wanita-wanita atau orang-orang yang berpakaian termasuk lagi antaranya wanita yang berpakaian di dunia akan tapi telanjang di hari akhir. Pemahaman lain atau penafsiran lain yang disebutkan oleh para ulama أن تكون المرأة كاسية بالثياب ولكنها شفافة لا yang kedua bisa jadi bermakna bahwasanya dia berpakaian menggunakan pakaian hanya saja karena dia tembus pandang atau uh, tipis sehingga tidak menutup auratnya fatu'aqab fil akhirah bil uri jazaan ala dhalik sehingga akhirnya di hari akhirat ia akan diadab dihukum dengan telanjang sebagai balasan atas apa yang telah ia lakukan karena tidak berpakaian dengan semestinya sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan kepada mereka. Penafsiran yang lain yang dijelaskan oleh para ulama antakun al-mar'atu kasiyah min ni'amillahi 'ariyah min asy-syukr alladhi tadhhar thamaratu fil akhirah bit-thawab. Bisa jadi ia bermakna bahwasanya wanita tersebut berpakaian mendapatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sehingga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu seolah-olah seperti pakaian bagi dia karena dia mendapatkan nikmat yang sangat banyak. Hanya saja dia tidak pernah bersyukur sama sekali terhadap nikmat-nikmat tersebut sehingga di hari akhir dia dihukum dengan hukuman tadi itu telanjang di hari akhir tidak memiliki pakaian. Kemudian bisa juga ia bermakna takunal mar'atu kasiatan jasadaha lakinnaha tashud khimaraha min waraiha fayabdu sadraha wa tanaya jismiha fatasiru 'ariyah fatu'aqab fil akhirah boleh jadi ia bermakna bahwasanya dia memang betul menutup badannya akan tapi ia tarik khimarnya, jilbabnya ke belakang sehingga terbuka bahagian depannya, tampak bahagian dadanya sehingga ia seolah-olah seperti wanita yang tidak berpakaian dan pantas untuk dihukum di hari akhirat dengan hukuman tadi. Tafsiran lain yang dijelaskan oleh pengarang kitab antakun al-mar'ah kasiyah bitazawwujiha fid dunya bil rajul salih boleh jadi ia bermakna bahwasanya wanita tersebut berpakaian di dunia yaitu dengan cara menikah dengan orang-orang saleh seolah-olah dia berpakaian dengan itu dengan menikah dengan orang-orang saleh akan tapi Kesolehan suaminya tersebut tidak membawa pengaruh untuknya sama sekali. Sehingga perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan keji tetap selalu tampak darinya. Maka ia seolah-olah seperti orang yang telanjang dan ia pantas untuk dihukum dengan hukuman tersebut di hari akhir. Ini beberapa penafsiran-penafsiran para ulama tentang masalah kasiat aria atau rubba yang di dunia aria fil akhirah. Betapa banyak orang-orang yang berpakaian di dunia akan tapi dia di akhirat telanjang. Ini beberapa penafsiran-penafsiran yang dijelaskan oleh para ulama tentang makna kalimat tersebut atau hadis tersebut. Yang sekali lagi kita katakan apabila kita lihat penafsiran-penafsiran tersebut tidak ada pertentangan antara penafsiran satu dengan tafsiran yang lain. Ia saling melengkapi antara satu dan yang lain. Ia adalah merupakan bentuk variasi di dalam menafsirkan hadis atau memahamkan hadis-hadis kepada kaum muslimin dan inilah yang disebut dengan ikhtilaf tanawwu ikhtilaf tanawwu yang banyak terjadi di antara para ulama. Inilah khilaf tanawuh yang banyak terjadi di antara para ulama. Lawannya yaitu ikhtilaf tabad. Khilaf yang bertolak belakang antara pemahaman satu dan yang lain. Dan itu bisa dikatakan sangat jarang sangat jarang sekali terjadi di antara satu ulama dengan ulama yang lain atau satu sahabat dengan sahabat yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah beberapa pelaku maksiat yang dijelaskan oleh pengarang kitab keadaan mereka setelah kematian dengan menukil ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan keadaan-keadaan mereka. Sebagai penutup dalam pembahasan ini, saya ingin mengingatkan kita atau mengajak kita untuk merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulnya tentang at-tahdir, peringatan agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walau yu'akhirullahu an-nasa bima kasabu" ma taraka ala zahriha min dabbah kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala hukumi seluruh manusia atas apa yang telah mereka lakukan atas dosa-dosa maksiat yang telah mereka lakukan mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak akan tinggalkan satu makhluk pun di permukaan bumi ini karena murka dan azab Allah Subhanahu wa taala akan tapi sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat lain, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Dan apa-apa yang menimpa diri kalian dalam bentuk musibah itu adalah akibat ulah dari perbuatan kalian sendiri wa ya'fu 'an katsir dan lebih dan sudah banyak perbuatan-perbuatan dosa maksiat yang sebelum itu yang telah Allah Subhanahu wa taala maafkan. Perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang telah Allah Subhanahu wa taala maafkan, yang Allah Subhanahu wa taala tidak hukumi banyak. Kalaulah seandainya seluruh perbuatan dosa dan maksiat yang muncul dari manusia ini Allah Subhanahu wa taala hukum seluruhnya, mungkin tidak ada satu makhluk pun yang akan tinggal di permukaan bumi ini. Di dalam ayat lain, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang pengaruh maksiat. Innal mu'min idza adnaba dzamban atau idza adnab nukitat nuktatun sauda fi qalbihi fa in taba wastaghfar tuqila qalbuhu wa in lam yatub zadat hatta ta'lu qalbah Sungguhnya seorang mukmin apabila melakukan perbuatan dosa, maka akan ditoreskan, akan dituliskan, akan diteteskan ke dalam hati, e, di hatinya sebuah tetesan tinta hitam. Fa'in taba wastaghfar suqila kalbu. Apabila dia bertobat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun atas segala dosa dan maksiatnya tersebut, maka akan bersihlah kembali hatinya tersebut. Wa illam yatub akan tapi apabila dia tidak bertobat, maka noda hitam tadi akan selalu bertambah sehingga menutupi hatinya. Dan ketika itu apapun bentuk nasihat, apapun bentuk wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bermanfaat sedikit pun baginya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan kalla bal rana. Sudah menghitam, menghitam pekat hati mereka. Di dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada beliau Hal tarakat Banu Israel dinahum hatta udzibu bi anwa'il adab. Apakah Banu Israel diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat banyak? Allah Subhanahu wa taala rubah wujud mereka. Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka. Allah Subhanahu wa taala azab dengan azab-azab yang bermacam-macam. Sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Qur'an. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka karena mereka meninggalkan agama mereka? Kemudian Hudzaifah menjawab, "Al la." Bukan, bukan karena itu mereka diadab. Walakinnahum kanu idza umiru bi syai'in taraku, wa idza nuhu an syai'in rakibu. Mereka diadab karena perbuatan atau ulah-ulah mereka apabila mereka diperintahkan untuk melakukan sesuatu mereka tinggalkan. Apabila mereka dilarang dari suatu perbuatan, mereka lakukan. Inilah sebab kenapa mereka dirubah wujud mereka menjadi irada. Monyet, kerah. Kenapa mereka disiksa, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara taubat di antaranya harus membunuh diri atau adab-adab yang lain yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Sebabnya adalah karena mereka ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu, mereka tinggalkan. Ketika disuruh untuk meninggalkan sesuatu, malah mereka lakukan. Itulah maksiat. Itulah maksiat perbuatan durhaka mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian para ulama mengatakan ما عبد الله بشيء أحب إليه من tidak ada satu jenis ibadah pun yang lebih dicintai oleh Allah SWT atau tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menyukai ibadah-ibadah seorang melainkan dengan cara itu meninggalkan maksiat beribadah dengan cara meninggalkan maksiat Meninggalkan maksiat wahai kaum muslimin adalah merupakan salah satu bentuk ibadah. Dia adalah merupakan salah satu bentuk ibadah bahkan sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian para ulama tadi, dia adalah merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan maksiat. Sebagian orang menyangka, mengira bahwasanya meninggalkan maksiat tidak memiliki nilai ibadah, atau tidak punya nilai pahala sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak. Makanya di antara bentuk-bentuk sabar di dalam Islam atau bentuk-bentuk sabar yang dijelaskan oleh para ulama itu sabar di dalam meninggalkan maksiat. Sabar di dalam meninggalkan maksiat. Apa sebabnya? Karena ia termasuk salah satu amalan-amalan yang juga berat untuk dilakukan oleh seorang mukmin, yang cukup berat untuk dilaksanakan. Bagaimana tidak ketika seseorang memiliki kesempatan untuk melakukan maksiat, tidak ada penghalang antara dia dengan perbuatan maksiat tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ia tinggalkan, ia berani meninggalkan. Tentunya ia tinggalkan karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya meninggalkan maksiat sekali lagi adalah merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi ketika ia lakukan itu dengan niat ikhlas ketika ia lakukan itu dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena keterpaksaan sebagian orang meninggalkan maksiat karena keterpaksaan karena khawatir terjebak atau khawatir kelihatan oleh orang lain sehingga akhirnya meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Orang-orang yang meninggalkan maksiat dengan niat-niat ini, maka mereka tidak punya pahala sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dibalasi dengan pahala atau diganjari dengan pahala karena meninggalkan maksiat adalah orang-orang yang meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini Sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita, melindungi keluarga-keluarga kita dari segala macam bentuk maksiat, baik ma zahara minha wa ma batan, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hati-hati kita ketakwaan, kepada hati keluarga-keluarga kita, istri, anak-anak kita ketakwaan sehingga kuat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Kita cukupkan sekian dulu kajian kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, mudah membalasi kita atas apa-apa yang telah kita lakukan khususnya pada beberapa minggu terakhir ini uh, pahala yang berlipat ganda terkhusus yaitu pahala menghadiri majelis-majelis ilmu yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya tentang keutamaan mereka di antaranya adalah hafat alaihimul malaika malaikat menaungi mereka mengepakkan sayap mereka untuk orang-orang yang hadir di majelis-majelis ilmu wa nazalat alaihimus sakinah turun kepada mereka ketenangan kemudian wa zakarahumullahu fi man inda di antara keutamaan-keutamaannya Allah Subhanahu wa taala mengenang mereka orang-orang yang hadir di majelis-majelis zikir atau majelis-majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala akan mengenang mereka mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan-keutamaan majlis-majlis